Nah, fasid dan juga batil. Karena sebagian para ulama membedakan antara fasid itu apa, batil itu apa. Ada yang mengatakan dua-duanya sama, ujung-ujungnya tidak terlaksana itu. Nah, kita lanjutkan al-bahthu ats-tsani itu kan? Itu kan? Ya kan? Al-bahthu ats-tsani pembahasan yang kedua. Hal yajuzu ta'atil fasid min ibadat wa min al-muamalat? Apakah diperbolehkan mendatangi perkara-perkara yang rusak, yang bisa merusak Nah, di dalam masalah ibadah-ibadah atau dalam masalah muamalah transaksi-transaksi? Al-jawab la. Jawabannya enggak boleh. La ya juz, enggak boleh. Falau arada insanun an yusalliya salatan fasidatan, nah kalau seandainya ada orang ingin salat tapi solatnya rusak, kulna hadza haram. Menyengaja itu loh. Aku mau salat tapi salat yang rusak itu. Menyengaja. Haram ya hukumnya? Haram. Hadza haram apa beliau. Ini haram. Li'anna hadha min min mudadatillahi azza wa jalla fi amrih. Karena ini adalah bentuk penentangan terhadap apa? Terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaifa yahkumullahu bi fasadi hadhihi shalah? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghukumi rusaknya salat ini? Wa anta turidu an tusahihaha. Padahal engkau ingin apa? Memperbaikinya, mensahihkannya. Fa kaifa tatlubu ridallahi? azza wa jalla bima yaqtadi ghadabah. Bagaimana engkau mencari ridha Allah taala tapi malah dengan perkara yang menghantarkan kepada kemurkaannya? Hatta inna ba'dal ulama qal hingga sebagian para ulama mengatakan law fa'ala dzalika lakana kafiran. Kalau seandainya benar-benar melakukan perbuatan tersebut sengaja salat dengan salat yang rusak, nah sengaja tapi ya, bukan karena bodoh ya. Bisa jadi dia kafir. Allah musta'an. Salat sengaja dengan salat yang rusak. Paham ya? Bukan karena bodoh bukan ya. Nah, sengaja dalam keadaan dia tahu ini salat rusak, sengaja gitu itu bisa dikafir kafir. Kenapa? Li'annahu istahza'a billahi azza wajal. Karena bentuk istihza eh, mengolok-olok atau mengejek Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Allah memerintahkan sholat tepat pada waktunya, dia malah sholatnya sengaja sholat jam 10 pagi, salat zuhur Setelah datang sholat zuhur sudah sholat lagi, sholat lagi pak. enggak mau, sudah sholat tadi. Jam berapa? Jam 10 misalnya, Gak sah, rusak sudah. Paham ya? Kalau sengaja pak, kafir nanti. Allah musta'an. Man qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un La taqtabiru qad kafartum ba'da imanikum. Gara-gara istihza, eh, mengolok-olok, bercanda, bergurau terhadap apa? Nah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya. Nah, bisa menjadi kekufuran tadi. Nah, padahal gurau, tanda aja. Hati-hati. Nah, ini enggak enggak tanda enggak enggak tanda enggak gurau sengaja. Sengaja sholat duhur jam 10 pagi gitu loh. Paham ya? Kan rusak. Nah, itu bahaya. Kita lihat sini. Misal law shalla fi thawbin fihi najasah, seperti orang yang sholat nah, dengan pakaian yang pakaian itu ada najisnya. Tahu dia, oh, pakaian ada najisnya, tahu. Nah, wa ya'rif anna istinaban najasah syartun li sehat shalah. Dan dia tahu bahasanya apa? Menjauhkan diri dari najis itu adalah syarat untuk sahnya salat, lakinnahu shalla bi thawb. Tapi dia tetap nekat sholat dengan pakaian yang ada najisnya tadi. Tapi tahu ya, tahu. Nah, kalau kita katakan hadza haraman bila syak, yang seperti ini haram tanpa diragukan lagi. Lakin hal yasilu ilal kufri? Nah ini. Tapi ini haram benar, cuman apakah tingkatan perbuatan ini sampai kepada kekufuran? Wa yakunu kafiran murtad dan akhirnya dia dihukumi sebagai kafir murtad dari agama Islam? Hada yahtaju ila nadarin wa ta'ammulin wa i'tibari kulli qadiyatin bi'ainiha. Yang seperti ini enggak boleh sembarangan serampangan, tapi butuh kepada an-nazar itu penelitian lagi wa ta'ammul diperhatikan lagi dan waktu tiba qadiyatin dan juga menganggap setiap perkara setara zatnya masing-masing. Dalam artian nggak sembarangan dilihat dulu. Ketika dia sholat dengan pakaian yang ada najis-najis dia meyakini nggak Kalau dia meyakini itu adalah nah kalau fikum yang benar atau itu adalah yang sah misalkan yang abdal bisa jadi kekufuran nanti dikhawatirkan. Paham ya? Tapi kalau dia karena mungkin nah tidak tahu atau mungkin karena dia Nah, barakallahu fikum ada mawani-mawani pencegah kekufuran yang lainnya, lupa dan misalnya nggak bisa dikafirkan karena untuk masalah pengkafiran itu ada apa? Ada surut-surutnya dan ada mawani nya Penghalang untuk orang tidak bisa dikafirkan pertama khata, keliru. Yang kedua nisyan, lupa. Kemudian yang ketiga apa? Hah? Apa? Al-ikrah, paksaan. Yang keempat al-jahl, bodoh. Paham ya? Yang kelima adalah at-ta'wil as saif dalam artian ya beristihad tapi keliru istihadnya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Tapi ketika tahu istihadnya keliru, dia ya harus tobat, segera tobat dia ketika diingatkan. Itu termasuk mawani utakfir, penghalang-penghalang untuk di, tidak bisa dikafirkan. Paham ya? Seperti kita hanya orang yang apa? Yang waktu itu lagi perjalanan safar eh, dengan tunggangannya, makanannya, minumannya, dia harus tunggangan itu. Ternyata dia lagi santai-santai pergi tadi, tunggangan tadi tunggangannya pergi. Pergi. Akhirnya dia bingung, gimana ini? Makannya di situ, minumannya juga di situ. Akhirnya dia pun putus asa sudah. Putus akhirnya dia berteduh di bawah pohon. Nah, setelah itu sudah putus asa, sudah pasrah, sudah nggak bisa apa-apa dah. Makanannya juga di atas tunggangan itu, minuman juga Akhirnya lari ke tunggangan tadi itu. Tiba-tiba lari gitu loh. Kan bingung dia, pasrah. Setelah itu ternyata datang lagi tunggangannya. Saking senangnya dia mengatakan apa? Eh? Apa? Apa Lafaznya? Allahumma Ayo eh, dibalik gitu ya. Allahumma anta abdi ana rabbuk. Atau sebalik dengan itu. Maksudnya saking senang itu ya Allah ngam. Nah, saking senang ya Allah engkau adalah hamba ku adalah Rabbmu. Terbalik kan? Tapi terbaliknya sengaja enggak? Enggak sengaja, enggak bisa dikafirkan karena apa? Karena khotok tadi itu tanpa kesengajaan kekeliruan. Saya ingin senangnya loh, keliru ucapannya. Allah musta'an. Jadi perlu di perhatikan. Allahumma anta abdi ana rabbuk itu. Allah musta'an. <clears throat> Jadi enggak sembarangan ya. ahli sunnah jangan sampai terkesan mudah-mudahan mengkafirkan, nah mudah-mudahan mentabdi dan misalnya tidak, tapi semuanya dengan burhan dan bukti dan dalil. Jadi kalau yang menuduh ahlus sunnah itu mudah-mudahan menghisbikan, mudah-mudahan mentabdi itu enggak benar tujuan tersebut perlu dicek lagi teliti burhan dan juga argumen serta buktinya nah barakallahu fikum tapi kalau misalkan tabdi, menghisbikan, ada buktinya, ada burhannya, ada dalilnya ya enggak salah. Nah, justru kalau mendiamkan keliru itu Kata Kadzalika aidan fil bai' demikian pula dalam masalah jual beli. Huwa ya'rifu anna riba haram. Dia tahu riba itu haram tahu. Anak tahu riba ini haram. Tapi wa anna adar riba fasid, bahwasanya melakukan transaksi ribawi aja rusak. Faqala li syakhsin, akhirnya dia berkata kepada seseorang, "Atini mi'ah" Eh, berikanlah kepadaku 100 wa utika 120 ba'da sana. Nanti kalau sudah setahun, setelah setahun nanti aku berikan kepadamu 120. Maksudnya aku pinjam uang kepadamu 100, nanti tak balikkan setelah setahun 120. Riba enggak? Riba enggak? Riba. Nah, itu yajuzu lahu Apakah boleh perbuatan dilakukan? Al-jawab itu yajuzu abadan. Enggak boleh selama-lamanya tidak boleh. Paham ya? pinjam 100 yang dengan 100. Paham ya? Ada perkara hadiah itu lain urusannya nanti. Paham ya? Misalkan ini dulu anak pinjam ke antum uang 100 atau yang 100. Karena alhamdulillah usahanya lancar, dagangnya juga lancar, sehari penghasilan bisa 5 juta misalkan ya. Yang lancarnya itu ya alhamdulillah untuk syukur yang ini hadiah. Lain lagi urusannya kan? Yang penting transaksi pertama tadi pinjam 100 balikin 100 dulu gitu loh. Perkara hadiah lain lagi. Tapi ini enggak karena pinjam uang 100 nanti setelah, setelah setahun tak balikkan 120. Sejak awal transaksi udah keliru. Om belum maksudnya? Mewah. Tapi kalau yang lain itu hadiah pemberian lain lagi urusannya. Bukan ketika transaksi awal tadi itu. Paham ya? Nah, kalau bank-bank dari awal dia kasih tahu bunganya sekian persen, sekian persen. Benar nggak itu? Hati-hati. Hati-hati pokoknya. Kerja sama dengan bank itu hati-hati. Hati-hati. Nah, bahaya. Kita lihat sini. Walaupun bank syariah, Walaupun bang apa? bang syariah, prakteknya di luar syariat. Allah musta'an. Kita lihat sini. Nah, barakallahu fikum li'anna kulla 'aqdin laysa fi kitabillahi wa batil fahuwa batilun dikarenakan seluruh transaksi yang tidak ada dalam Al-Qur'an dalam artian tidak ada dalilnya maka itu adalah batil walidzalika nakun zamimul 'uqud al-fasidah oleh karena itu kita katakan seluruh transaksi-transaksi yang rusak yahrumu ta'afiha diharamkan untuk mendatanginya atau melakukannya. Wa jami' syurut al fil 'uqud yahrumu ta'afiha dan seluruh syarat-syarat yang rusak di dalam masa transaksi diharamkan juga mendatanginya atau melakukannya. Li'anna fiha mudaddatan li hukmillah 'azza wajal Dikarenakan di dalamnya ada unsur enam penentangan atau berlawanan berseberangan terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Kemudian berikutnya, mas'alatun, permasalahan lagi. Idza fa'ala al-insan al-mukhtalafu fihi muhtaqidan nah, hillah. Sekarang kalau ada orang melakukan perbuatan yang diperselisihkan. Jadi perbuatan ini belum disepakati para ulama tapi diperselisihkan para ulama tentang perbuatan tersebut. Tapi dia dalam keadaan meyakini itu halal, ini yang halal udah. Perkara yang diperselisihkan, tapi dia ketika melakukan itu meyakini ini yang halal lah, gitu. Ini yang halal. Apa belum? Nah. Hal nu'amiluhu kamu man yaru annahu ghairu sahih? Apakah kita memperlakukan dia sebagaimana diperlakukan orang yang beranggapan bahasanya itu enggak benar? Dia meyakini benar. Paham ya? Karena diperselisihkan tadi kan? Nah, kita memperlakukan orang tadi dengan perlakuan yang itu enggak benar atau dengan perlakuan yang benar? Dalam artian yang mengikuti dia membenarkan atau mengikuti yang menyalahkan itu loh. Karena ada perselisihan tadi. Ada perselisihan yang mengatakan yang satunya mengatakan itu benar. Yang satunya mengatakan enggak benar. Nah, kita ngikutin yang membenarkan atau yang enggak mengatakan benar gitu loh. Kita lihat sini. Al-jawab lah enggak seperti itu. Illa syai'an la yas'u fihi khilaf kecuali sesuatu yang memang tidak apa? Tidak diperbolehkan adanya perselisihan di situ. Fahada syai'un akhar ini permasalahan yang lain lagi, sesuatu, sesuatu yang lain lagi. Lakin madama syai'an yasughu fihi al-khilaf akan tapi selama sesuatu tersebut masih diperbolehkan adanya perselisihan di situ karena ada perselisihan tadi fa innana nu'amilu man ya'taqidu al-hil mu'amalata man la ya'taqiduhu maka sungguhnya kita memperlakukan orang yang meyakini kehalalannya nah dengan perlakuan seperti memperlakukan orang yang tidak meyakininya tapi lakinnana namna'uhu min mukhalafati 'urfil balad akan tapi kita melarang dia untuk menyelisih apa adat istiadat negerinya atau kebiasaan kampungnya. Idza kana na'am urful baladi ahwat apabila adat istiadat kampungnya itu lebih apa lebih berhati-hati. Eh, lebih berhati-hati dalam masalah apa? Masalah perkara tersebut. Yakni contohnya masalah sebagai contoh al-an yafidu ila Saudiyah min biladin ukhra nisaun. Naam barakallahu fikum datang eh, utusan-utusan datang segerombolan perempuan nah ke negara Saudi. Nah, dari negeri yang lain. Jadi segerombolan para wanita datang ke Saudi dari negeri yang lain itu loh. Ya takitna anaka wajib jaiz. Mereka berkeyakinan bahwasanya membuka wajah itu boleh. Karena ini ada perselisihan yang sangat ketat ya. Pendapat Syekh Al-Albani enggak sampai tingkatan wajib, tapi yang rajih wallah alam tetap wajib. Karena berdalilkan dengan apa? Ma la wajib illa bihi fa wajib. Yang namanya sebabah kewajiban, yaitu menjaga fitnah, eh, menjaga diri dari fitnah agar nah tidak akan sempurna kecuali dengan menutup wajah, maka menutup wajah hukumnya wajib. Sekarang orang itu yang paling itu ketika laki-laki itu melihat perempuan, mana yang paling mungkin dia tertarik? Wajahnya. Sehingga kalau wajah itu terbuka, barakallahu fikum, berarti otomatis penjagaan diri dari fitnah sempurna belum? Belum. Oleh karena itu kaidah yang diterapkan terapkan, wajib illa wajib dengan dalil yang lain. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahim itu. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan istri-istri kaum mukminin agar mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Tujuannya apa? Yang demikian itu agar mudah dikenal dan tidak diganggu. Nah, seringnya kalau orang perempuan masih pakai kerudung, walaupun lebar, terbuka wajahnya, masih ada yang ganggu. Masih ada yang ganggu? Masih enggak? Masih ada. Berarti menunjukkan kurang sempurna. Nah, perkara itu tidak sempurna kecuali menutup wajah. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Menjaga diri dari fitnah wajib enggak? Wajib enggak? Wajib. Nah, sekarang sebuah kewajiban tersebut tidak sempurna kecuali harus menutup wajah, maka menutup wajah hukumnya wajib. Dan prakteknya Syekh Al-Albani sendiri barakallahu fikum, nah, ya banyak yang cerita, prakteknya keluarganya beliau sendiri apa? Pakai cadar. Paham ya? Keluarganya beliau sendiri. Walaupun beliau beranggapan tidak sampai tingkatan wajib. Yang rajin wajib. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Cuman warnanya apa? Pada asalnya warnanya bebas, cuman yang abdolnya dalam rangka lebih Ahmad berhati-hati untuk menjaga dia tidak terfitnah pakai warna-warna yang gelap, hitam gelap, coklat pun coklat yang gelap, kemudian biru pun biru itu warna misalnya. Jangan pakai warna-warni seperti orang mahfizbiyin, sururiyin dan misalnya mereka warna-warni santai aja. Yang penting kan pakai tadar walaupun warnanya merah putih. Allah musta'an seperti itu. Kalau kita tidak nyari warna yang gelap. Warna gelap. Nah, bukan maknanya wah sunnah itu ekstrim mereka. Muridnya Syekh Al-Hajuri itu ekstrim-ekstrim kenapa? Enggak boleh kalau kita kalau enggak warna hitam. Kita mengatakan siapa yang enggak boleh? Paham ya? Kita tidak mengatakan enggak boleh. Abdulnya lebih selamatnya dan lebih menjaga fitnah pakai pakaian yang warna gelap. Paham ya? Nah, hitam hitam yang hitam gelap kemudian biru pun biru tua, coklat coklat tua dan semisalnya. Ada pun warna-warni merah, kuning, hijau. Masih menarik perhatian nggak? Masih. Seorang nur, yang yang nurman nalurinya itu ketika melihat walaupun bertadar, warna-warni itu masih tertarik. Wah ini jangan-jangan. Tapi kalau hitam jarang sekali diganggu dah. Oleh karena Allah Taala berfirman, "Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dain." Yang demikian itu lebih mudah dikenal dan tidak diganggu. Nah, oleh karena itu perlu berhati-hati. Nah, ini kita lihat ini para wanita datang ke Saudi Nah, dari negeri yang lain berkeyakinan bahwasanya membuka wajah itu boleh. Fahal masalan nukiru ala hadin mar'ah? Apakah sebagai contoh kita mengingkari perempuan ini? Nah, mengingkari itu enggak boleh gitu misalkan. Lau annaha kharajat ila aswaqil mamlakah kashifatul wajh. Nah, kalau seandainya ada salah satu wanita tersebut keluar ke pasar-pasar Saudi kemudian dalam keadaan wajah terbuka, al-jawab nah tetap diingkari. Tetap diingkari. Nungkir kita terpengkari. Wanikin hatakul akan tetapi Nam, eh, perempuan tersebut tetap mengatakan apa? hata ra'yuna. Perempuan tadinya yang diingkari tadi itu enggak boleh. Di sini wajib dibuka, ditutup wajahnya. Nah, ya, wah. akhirnya perempuan itu mengatakan apa? hata ra'yuna ini pendapat kami, pemikiran kami. Wa ra'yu ulama ini ini pemikiran ulama-ulama kami. Nakul kita katakan nakin lakin itu yata'adda dararuhu ila khair Tapi eh, perbuatan ini Nah, bahayanya bisa menghantarkan kepada yang lain, memfitnah maksudnya. Padahal Rasulullah mengatakan apa? Inna sa'ida laman junibal fitan. Hadis Nabi bin Aswad rawahu Abu Dawud itu. Nah, sesungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Wa huwa tasah wa huwa nisa' bil hijab. Ini merupakan bentuk apa? Bermudah-mudahannya para wanita dengan hijab. Nah barakallahu fikum. Amma fima bainakum wa baina jama'atikum idza kuntum fil buyut falan naqulu lahum syai'an idza kana fil haddil masyru'. Adapun nah barakallahu fikum perkara tersebut kalau dilakukan di antara kalian, di antara jamaah-jamaah kalian, apabila kalian di rumah-rumah kalian, kita nggak bisa mengatakan apa-apa. Nah, apabila itu masih dalam batasan yang syariatkan. Karena urusan kalian itu istilahnya. Tapi kalau di sini jangan fitnah gitu loh istilahnya, tetap diingkari. Nah, barakallahu fikum, fikumullah itu menunjukkan bahwasanya memang nah barakallahu fikum perkara yang seperti keadaannya ada khilaf tapi ketika khilaf tersebut justru kalau dibiarkan di situ nanti dorornya itu ke orang lain ya jelaskan. Jelaskan nah barakallahu fikum jelaskan. Qala al-mu'allif rahmatullahi summa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-imam al-amriti Syihabuddin wal ilmu lafdun lil umumi lam yukhass lil fikhi mafhuman bal fikhu bal al fikhu akhas wal ilmu lafdun lil umumi lam yukhass lil Fikhi mafhuman banil fikhu akhas. Maksudnya, qala Syekh Muhammad bin Shalih al al-ilmu lafdun lil umum wal fikhu akhas. Ilmu itu lafaz yang sifatnya umum dan fikih itu lebih khusus. Paham ya? Karena tidak setiap orang yang memiliki ilmu-ilmu misalkan dia fakih terhadap ilmunya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau fakih ya otomatis dia akan memfakihi ilmu yang dia miliki. Kita lihat sini. Nah, karena pakainya maksudnya paham ya maksudnya ya. Al-fiqh kan asalnya al-faham kemarin. Wa man ladzi aujaba lil mu'allif an yabhatha 'anil 'ilmi wa 'anil fiqhi? Sekarang apa yang menghantarkan, yang mendorong mu'alif, Naam, yang mewajibkan mu'alif untuk membahas masalah ilmu dan masalah fikih ini? Al-jawab, jawabannya li'annahu sabaqa. Dikarenakan sudah lewat pembahasannya annal fiqha bahwasanya fikih itu ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-muta'alliqati bi af'alil mukallafin yaitu mengetahui hukum-hukum syar'i. Naam, yang ada keterkaitan dengan perbuatan-perbuatan orang yang terbebani syariat. Yang terbebani ini manusia aja atau jin juga iya? Atau manusia aja? Jin juga iya, manusia semuanya juga iya. Orang kafir pun dapat juga perbuatan syariat. Cuman orang kafir mereka menentang sebagaimana ketika Nah, ditanya tentang masalah kenapa kok masuk dalam neraka safar? Masalah kekumpis bisnakor qalu lam nakum minal Kenapa kalian kok apa yang bikin kalian menjerumuskan dalam neraka sakar? Mereka mengatakan, "Qalu lam nakum minal musallin." Kami dulu bukan orang-orang yang salat. Aslinya diperintahkan untuk salat, diperintahkan tapi mereka bangkang, nentang gitu loh. Nah, sehingga pembebanan syariat ini umum jin juga masuk, kemudian manusia juga masuk jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dalilnya keumumannya. Nah. Dan sini au in syi'takul al-amaniyah. <clears throat> Jika kau mau diganti situ yang masalah 6 eh, afal mukallafin itu al-amaliyah itu berkaitan masalah amaliyah perbuatan-perbuatan. Idan lagu dah na'rifa ma huwal ilm. Jika demikian kita harus tahu apa itu ilmu. Wa ma huwal fikhu dan apa itu fikih? Wa ayyuma mana yang di, yang paling umum di antara keduanya? Al-ilmu a'ammu. Ilmu itu lebih umum. Li al-ilma al fikha wa tauhid wal hisab wal falak wa kull syai'. Karena ilmu itu lebih umum kenapa? Karena mencakup dalam masalah ilmu eh, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu perhitungan, ilmu perbintangan dan segala sesuatu. Ya enggak? Umum berarti kan? Umum. Wa amal fikhu ada berfikih, fa yaqulu muallif wa mengatakan balil fikhu akhassu li'annahu ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-'amaliyah allati tata'allaq bi af'al mukallafin. Maksudnya adalah apa? Adalah nam dikarenakan fikih itu adalah mengetahui hukum-hukum syar'i al-'amaliyah yang berkaitan masalah ritual atau perbuatan allati tata'allaq yang berkaitan dengan yang, yang ada keterkaitan dengan apa? perbuatan-perbuatan orang-orang yang terbebani. Fa ilmul aqaid la yadkhulu fil fiqh istilahan. Maka ilmu keyakinan-keyakinan tidak masuk dalam ilmu fikih secara istilah. Wa ilmu nahwi, ilmu nahwu la yadkhulu fil fiqh istilahan. Secara istilah, ilmu nahwu juga enggak masuk dalam ilmu fikih. Wa ilmu hisab, ilmu perhitungan, wa ilmu falak dan ilmu perbintangan, kullu hadza la yadkhulu fil fiqh istilahan. Semua itu tidak masuk dalam ilmu fikih secara istilah. Lianhu akhas wallahu alam karena ilmu fikih ini ilmu yang khusus yaitu khusus apa? Khusus membahas masalah apa tadi? hukum-hukum syar'i yang nah berupa apa? Berupa amalan-amalan perbuatan-perbuatan yang keterkaitan yang ada keterkaitan dengan per, dengan dengan perbuatan orang yang terbebani. Khusus salat, zakat, puasa, apa rukun-rukun salat, rukun-rukun puasa dan misalnya seperti itu. Nah, jadi ilmu-ilmu yang nah seperti perhitungan atau ilmu eh, akidah tauhid itu enggak masuk itu, loh. Padahal apa padahal yang sahih kemarin masuk. Bahkan apa? Ilmu tauhid, ilmu fikul akbar